Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'id Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tarbiyatul aulad dari kitab Fikhu Tarbiyatul Abna. Kita sampai pada poin mu'athirat ala tarbiyatil abna ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anak. Hunaka jumlatun ada sejumlah mu'athirat sejumlah faktor yang memberikan pengaruh yang memberikan pengaruh pada pendidikan anak maka falaisa lil walidain maka orang tua bukalah faktor ya, kulu takdir alal abna bukalah satu-satunya pemberi pengaruh pada anak dan ada pengaruh-pengaruh yang lain yang tata terkhol yang campur tangan dalam pendidikan anak dan pengarahan anak oleh karena itu maka adalah diperhatikanlah pengaruh-pengaruh ini ya, kemudian dan tidaklah eh, kemudian diberikan bimbingan dan arahan dan tidaklah dibatasi waktu wajah dan memberikan arahan dengan arahan yang benar dan baik. Maka di antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan anak adalah mayali sebagai berikut. Yang pertama adalah eh, ikhwanuhu wa akhwatuhu. Saudara-saudaranya, kondisi saudara-saudaranya. Eh, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Fil bait yang tinggal di satu tempat yang sama itu sama-sama di rumah, demikian kerabat-kerabat yang lain dan kerabat-kerabatnya. Ya, oleh karena itu maka sebagian orang bilang kunci sukses mendidik anak itu di anak yang pertama. Ya. Kalau anak pertama itu bisa diarahkan dengan arahan yang baik, nanti adik-adiknya lebih mudah untuk dikendalikan dan diarahkan. Ya, maka tinggal disampaikan itu contohlah kakakmu Ya, dan pendidikan itu mengalami kesulitan jika ya, anak pertama tidak bisa dikendalikan. Ya, maka adiknya akan mengatakan, adiknya misalnya disuruh sholat, kakaknya ndak mau sholat, kakak saja nggak sholat kok. Ya, dan itu alasan yang sangat kuat bagi si adik. Ya. Oleh karena itu maka kondisi saudara-saudara kandung itu mempengaruhi proses pendidikan. Kemudian yang kedua adalah zumala adalah kawan, kawan-kawan sang anak wa asdiqa dan kawan-kawannya. Boleh jadi kawan tersebut adalah dari tetangga ataupun kawan dan kawan film madrasah di sekolah. Demikian juga semua tempat-tempat perkumpulan si anak. Contohnya adalah makatib tahfidil Quran. Tempat eh, kegiatan tahfid. Ya, bahasa kita boleh jadi teman-teman TPA-nya. Bagai riha dan yang lain. Maka faktor yang kedua adalah kawan. Ya kawan main, kawan yang merupakan tetangga, kawan di sekolah, ya, kawan di tempat ngaji, dan yang lainnya. Dan kawan di sini ya, boleh jadi kawan di dunia nyata ataupun kawan di dunia maya. Ya, jika anak ini sudah mengenal dunia maya, maka kawan juga sangat mempengaruhi. Ya, dia kumpul sama siapa? Situs apa yang suka dibuka? Kalau dia buka YouTube maka channel apa yang rajin dibuka? Maka ini mempengaruhi. Ini kawan, kawan virtual. Yang sangat mempengaruhi keadaan, mempengaruhi proses pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah ya, guru mereka anak-anak ya, guru sang, eh, si anak wa mudarisuhum dan pengajar mereka dan pengawas atas pendidikan mereka minal khodam pembantu wa nahwihim dan yang lain maka di antara faktor yang mempengaruhi adalah ya, keadaan dan kualitas guru ini keadaan dan kualitas guru boleh jadi guru di sini guru TPA, demikian juga guru di sini guru sekolah. Ini, maka guru di sekolah itu mengarahkan anak kemana, ini juga mempengaruhi keadaan dan mempengaruhi proses pendidikan. Oleh karena itu orang yang seorang orang tua yang sayang dengan anaknya maka dia haruslah ini dia carikan tempatnya uh, eh, guru dalam hal ini tentu berkonsekuensi cari sekolah dia carikan ini sekolah yang dinilai kondusif bisa mengarahkan anaknya pada kebaikan. Kemudian yang lainnya adalah berikutnya adalah wasa i'lam. Ini media masa boleh jadi al-masmu'at yang didengar radio. Misalnya wal mar'iyat atau media massa yang dilihat, ditonton. Channel-channel televisi. Wal maktubah atau yang ditulis, eh, yang dibaca, Quran, tabloid, majalah, Ya, maka ini mempengaruhi kualitas anak. Ya, di rumah tersebut ya, radio siaran apa yang disetel. Di rumah tersebut ya, channel TV yang mana yang ditonton. Di rumah tersebut itu ya, koran apa yang jadi langganannya atau tablet apa atau majalah apa yang ada. Ini eh, tentu memberikan pengaruh. Kemudian karakter daerah. Tempat tinggal si anak. Bima fiha min akhlakin dengan isinya ada akhlak, ada adat istiadat, ada etika, pemandangan dan keadaan. Orang yang tinggal di daerah yang memang daerahnya daerah lembut ya maka ini mempengaruhi karakter anaknya jadi lembut ini daerahnya adalah daerah yang ini kalau ngomong itu kasar ya wajar kalau anak pun keadaannya demikian Kemudian tempat-tempat yang si anak ini yakdifiha menghabiskan di tempat-tempat tersebut mayoritas waktunya apakah di masjid ataukah yang lain semuanya memberikan pengaruh bihasa bihi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya tempat-tempat yang e, menjadi tempat mangkal dan tempat yang dia kunjungi itu mana? Ya kalau dia berlibur, kalau ini liburannya kemana? Apakah ke tempat-tempat yang positif, nah, mungkin sejenis taman pintar atau yang lain? museum ya, ataukah kemudian ya, tempat ya, tempat yang tidak bermutu atau bahkan merusak dan di sana ada ya, pemandangan-pemandangan yang jelek ini juga memberikan pengaruh. Demikian juga al-adiyaf tamu yang datang ke rumah dan orang-orang yang berkunjung yang mengunjunginya, yang mengunjungi ya, mengunjunginya. Yang masing-masing tamu ini punya keadaan dan karakter. Ya, maka ketika rata-rata tamunya, misalnya tamu ibunya itu wanita-wanita berkudung, maka dia tersetting suasananya suasana berkudung. Ya. Lain halnya jika yang ya, tamu-tamu yang berkunjung itu ya, lain Ya. Maka dia ya, seakan-akan ditutupi dunianya adalah dunia orang tutup aurat atau didominasi dunia orang yang tutup aurat. Itu berbeda keadaannya dengan anak yang dia menemukan dan melihat keadaan yang berbeda. Kemudian rohalat perjalanan dan kunjungan yang dilakukan oleh si anak kemana saja. Kuluhadihi ini semua mu'athiratun adalah memberikan pengaruh tu'athir memberikan pengaruh pada pendidikan anak di samping pengaruh orang tua. Menjadi kewajiban orang tua untuk memperhatikan pengaruh-pengaruh ini kemudian mengarahkannya dengan yang manfaat. Karena perjalanan anak ya itu memberikan pengaruh ya maka dia akan ya, kemudian memilih perjalanan-perjalanan yang memberikan pengaruh yang positif ya, tamu itu memberikan pengaruh, maka nanti dia akan timbang-timbang mana tamu yang diterima di rumah dan mana orang yang mau ketemu di ketemu saja di kantor atau ketemu saja di tempat yang lain. Maka dia akan pilih-pilih mana yang ditemui di rumah dan mana yang tidak ditemui di rumah dan seterusnya. Wal, uh, maka kemudian diarahkanlah hal fakta-fakta di atas dengan hal yang manfaat dan tidak membahayakan. Falihadid lalu perhatikanlah dan dalam perhatikanlah poin-poin berikut ini. <clears throat> Yang pertama adalah perilaku anak bersama saudara-saudaranya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Menjadi kewajiban orang tua untuk memperhatikan tasarufat tindakan anak dan perilaku anak sebagainya dengan yang lain. Wal islah dan mewujudkan yang terbaik dalam masalah itu kontrol istitoah semaksimal mungkin. Maka adalah ditanamkan ketika masih usia belia menghormati yang lebih tua. Ditanamkan kepada kakak yang lebih tua untuk ataf sayang kepada yang kecil dan yang muda. Dan itu adalah dalam rangka mempraktekan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna malam ya'rif haqqa kabirina. Bukalah umatku orang yang tidak mengetahui hak orang yang berumur di antara kami dan sayang dengan yang muda. Wal yu'allamu dan daklah semua mereka baik kakak ataupun adik diajari semuanya diajari adab sebagainya dengan yang lain dilarang dan dilatih untuk meninggalkan ejaan kemudian Allah-allahan wal istihza dan ya, mengejek sebagian dengan yang lain dalam rangka mengiman, mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekelompok laki-laki mengolok-olok sekelompok laki-laki yang lain karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah perempuan satu perempuan mengolok-olok perempuan yang lain boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Walatal misu angfusakum janganlah kalian mencela orang lain. Yang jika dia muslim maka satu muslim dengan yang lain itu adalah satu badan. Walatanabadu bil alqab jangan kemudian melabel memberikan label-label gelaran-gelaran yang jelek-jelek kepada orang lain sejelek-jelek nama dan gelaran adalah gelar fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat dari kefasikan tersebut maka dia adalah orang yang zalim. Ya, maka di antara hal yang patut diperhatikan adalah orang tua tidak boleh ya, membiarkan anaknya ya, dan masa bodoh dengan kelakuan anaknya. Ya anaknya pada ejek-ejekan, orang tuanya sibuk dengan handphonenya. Nah. ini kakak adik eh, ejek-ejekan bahkan kelahi, ya, ibunya atau bapaknya nyantai saja. Ya, maka ini satu tindakan yang tidak benar. Nah, namun hendaknya ya didengarkan, diawasi, dilihat apa yang dilakukan, kemudian dikasih arahan-arahan. Kalau ini kok ejek-ejekan maka dihentikan, diingatkan adab atau tidak ejek-ejekan. Ya. Eh, kemudian guyon berlebihan maka diingatkan dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Naam nufarik bainahu fil aji. Kita pisahkan di antara anak ya, dalam masalah tempat tidurnya. Itqat amarona bidalika rasuluna. Kan ini satu hal yang diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama al-murahiqin. Murahiq itu di bahasa Arab kontemporer artinya remaja. Khasatan terutama anak yang statusnya sudah remaja atau demikian juga anak yang nahazu Nahas itu hampir. Al-ihtilama balir. Ini ya, sama dengan korobu al-bulugho. Hampir balir. Sebagaimana sabda uh, yaitu berumur 10 tahun. 10 tahun tentu statusnya adalah hampir balik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun yaitu pakai kalender Hijriah pukullah karena urusan sholat ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah di umur 10 tahun itu di antara mereka dalam tempat tidur. Diatkan oleh Abu Dawud. Huwa hasanun bimajo'i turuqihi hasan lirairihi Wa yatimu at tafriku fil madwaji awalan dan dan adanya pemisahan tempat tidur awalan yang pertama karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Summa kemudian li'anna fi tihadil mataji karena dengan jadi satunya tempat tidur terbuka aurat dan ada gesekan di antara badan. Itu bisa membangkitkan kejelekan dan kerusakan terutama di antara murahikin, anak laki-laki yang sudah remaja, demikian juga murahikot, anak perempuan yang sudah remaja. Ya, terutama ketika antara laki-laki dan perempuan, demikian juga di antara sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Gesekan-gesekan fisik ini berbahaya. Fatlam lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi di atau fadlan andalik di samping hal itu, di samping alasan ini dan itu, fal anfas makan napas, warwaih bau badan, wal amrod dan penyakit. Kalau tempat tidurnya sama akan berpindah dari orang dari anak ini kepada anak itu. Dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat umum tidak menjadikan, tidak menjelaskan alasan atau ilah Kenapa diperintahkannya pemisahan tempat tidur? Nabi cuma mengatakan pisahkanlah antara anak-anak dalam masalah tempat tidurnya. Dan Nabi tidak menyebutkan lidalika sababan sabab kena, sebab kenapa ada perintah semacam itu sehingga tercakup di bawahnya semua sebab yang telah disebutkan bahkan boleh jadi bahkan juga sebab-sebab yang lain. Maka di sini penulis membawakan uh, hikmahnya, hikmah dipisahkannya tempat tidur anak dengan masalah faktor kesehatan. Ini satu hal yang tidak biasa dalam umumnya penjelasan. Uh, ya, umumnya penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan untuk hadis ini. Oleh karena itu maka di paragraf terakhir tadi beliau mengasih alasan kenapa memunculkan analisis yang e, berbeda ini faktor kesehatan biar e, kalau sakit tidak gampang menular maka beliau sampaikan bahasanya Nabi tidak menyebutkan ilahnya di hadis itu oleh karena itu maka ya semua hal yang e, yang jelek yang mungkin terjadi kalau tidak dipisahkan maka itu bisa jadi ya, menjadi hikmah atau sebab kenapa ada aturan pemisahan tempat tidur anak eh, tempat tidur anak. Wahahia dan berikut ini sebagian perkataan ulama tentang hal ini. Al-Munawi di Fatul Qadir, Sarah Jami' Sahir, ya, naklan di catatan kaki dikutip dari Anul Ma'bud, Pisahkanlah di antara anak-anakmu tempat tidur, tempat tidur yang mereka tidur padanya. Jika mereka telah berumur 10 tahun pakai kalender Hijriah. Hadaron karena waspada dari kejelekan sahwat. Meskipun mereka ini akhwat, saudara sama-sama perempuan semua. Kamu boleh tadi tadi ada gesekan-gesekan fisik, Ya ini nanti boleh jadi menimbulkan dikhawatirkan bukan mereka perasaan enak, nikmat. Nah, pada ini sesama jenis bahaya. Atibi mengatakan Ya, di sini terdapat eh, penggabungan antara perintah mengerjakan sholat dan pemisahan tempat tidur fitufuliyah ketika kecil sebagai bentuk takdiban pendidikan bagi mereka dan dalam rangka memelihara perintah Allah seluruhnya dan dalam rangka mengajari mereka al-mu'asarah bagaimanakah pergaulan yang baik di antara sesama makhluk, sesama ya, di, antara sesama. Dan e, tujuannya supaya mereka tidak berada di tempat-tempat yang mencurigakan. Oleh karena itu, tidaknya mereka menjauhi hal-hal yang haram. Sekian perkataan Al-Khattabi Asy-Syafi'i. <clears throat> Kemudian ditaklik untuk Sunan Abi Dawud yang dicetak bersama Ma'alim As-Sunan. Ya, tahkiknya di catatan kaki adalah perkataan aizat Da'as. Di sana dikutip perkataan Syafi'i di al muqtasar menjadi kewajiban bapak dan ibu untuk mendidik anak mereka dan mengajari anak mereka tata cara sholat, tata cara tohara, sholat, dan memukul mereka karena tidak sholat atau tidak wudhu. Ida'a kalau jika mereka sudah paham. Kenapa mereka dihukum? Sudah bisa dikasih tahu. Demikian juga wa yu'arifuhum mengenalkan dan mengajarkan pada mereka berbagai macam kewajiban agama mengenalkan dan mengajarkan pada mereka haramnya zina, haramnya homoseksual, khomor, dusta, riba, dan yang lainnya ila akhirih. Kemudian di Aridah, yaitu Aridatul Tahu tah, uh, Aridah Sarah Tirmidhi. Ini karya uh, Ibnul Arabi Al-Maliki. Beliau menjelaskan dan aturan ini adalah ala tarik ketamrin adalah diantar bentuk latihan untuk taat. waktu Wa'tiqadil ibadah dan meyakini ibadah. Supaya dia belum hadal wujud pada saat sampai pada batas wajib yaitu balir yasul alaihi mudah baginya untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Kemudian amma mata kapankah yufarok dipisahkan antara anak fil madajik di tempat tidur. Nih. maka telaah terhadap firman Allah Ta'ala eh, terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fariqu fil madaji Wahal kauluhu maka kita perlu telaah apakah sabda Nabi ini pisahkan mereka dalam tempat tidur itu kembali kepada ketika mereka usia 10 tahun ataukah kembali kepada ketika mereka berumur 7 tahun. Ataukah sabda Nabi fariqu bainahum fil itu perintah independen yang tidak dikaitkan dengan umur. Bimakna dalam pengertian bahasanya hadis ini layak ayakuna maknahu makna hadis ini fihi takdim wa takhir. Ya, ada kalimat yang didahulukan dan ada kata yang di atau kalimat yang dibelakangkan. Wayakunu sehingga sabda Nabi wa fariqu bainahum fil madaji itu tidak terikat dengan usia tertentu. Fakulu kaulain minal kaulaini maka masing-masing dari dua pendapat ini memiliki wajuhun alasan dan pertimbangan. Wadzahir al-ingdi dan yang lebih mendekati kemungkinan yang benar menurutku adalah pemisahan tempat tidur itu mahaluhu saatnya adalah ketika telah dijumpai kejelekan dan kerusakan. Ya, maka jika dijumpai ada penyakit, ada gangguan di umur kapanpun, karena dalika itulah waktunya. Wallahu a'lam. Ya, jadi tentang pemisahan di tempat tidur kalau kita lihat hadisnya di sana tidak disebutkan umur berapa. Ya, maka di sini beliau katakan ada dua kaul. Satu kaul, satu pendapat mengatakan dia ini ya, independen berdiri sendiri. Berarti kalau demikian wawunya eh, berarti wawunya wawu istiqnaf berarti. Sudah titik sampai wahum abanon asrin di situ titik. Terus ada kalimat baru wa baino fil madaji. Ataukah kemudian perintah ini dikaitkan dengan umur tertentu? Wawunya berarti wawu atof. Hmm. Atofnya ke wadribuhum alaiha wahum abanon asrin wa eh, Nah kalau wawunya wawu atof ini atofnya kemana? Tadi boleh jadi atafnya itu wadribuhum alaiha wahum abunau asrin. Boleh jadi atafnya itu mur auladakum bisolati wahum abunau sebain. Kalau wawunya mau kita jadikan sebagai wawu ataf. Maka ada maka ada kaulain. Ini wawunya di sini wawu istiqnaf. Ini kalimat baru berdiri sendiri yang seandainya ditaruh di depan sendiri itu tidak apa-apa Ataukah di sini wawunya wawu ataf, kemudian jika wawu ataf, atafnya kemana? Maka ya, ada dua pendapat dalam masalah ini, apakah ini wawu ataf ataukah istinaf. Dua-duanya lahu wajhun. Ada ya, alasan-alasan pendukungnya masing-masing. Kesimpulan beliau ya tidak melihat umur, namun melihat kebutuhan. Kalau ada kebutuhan untuk dipisah, ini kebutuhan untuk dipisah karena salah satu sakit maka perlu di mirip di karantina ya semacam itu nah kamarnya di sebelah sana tempat tidur di sebelah sana dan di sini yang sehat-sehat maka ketika itu ada eh, pemisahan tempat tidur demikian juga Demikian juga atau alasan yang lain. Namun wallahu a'lam kalau mau dikatakan wawunya wawu ataf yang paling dekat ya umur 10 tahun. Ya, kembali kepada wahum abna'u ashrin. Sehingga perintah untuk pemisahan ini berlaku ketika dia sudah Anak-anak ini berumur 10 tahun. Dan sebagaimana pernah kita pernah e, telah kita sampaikan di depan penjelasan saya Sulaiman Ar-Ruhaili e, eh, Hafizullah taala tentang wafariku bainahum fil madaji bahasanya pemisahan di sini mencakup dua hal ya, yaitu pemisahan kamar jika yang dimaksudkan adalah Eh, antara anak laki-laki dan anak perempuan dan pemisahan kasur ini jika itu ya, antara anak yang sejenis atau jika kemudian tidak memungkinkan pemisahan kasur maka ada penegasan ini ya, dibuat kotak-kotak apa dibuat batas-batas ini batas tidurnya ini mbak yang ini Mbak di pojok yang sana. Ini batasnya lu. Nah, eh, ketika belum atau tidak memungkinkan ada pemisahan tegas dengan berbedanya kasur atau tempat tidur. Kemudian eh, kemudian janganlah dibiarkan al-walad al di sana laki-laki Ya, bersama anak perempuan bukan e, demikian juga tidaklah dibiarkan anak laki-laki bersama saudaranya atau tidak pula anak laki-laki si bersama dirinya sendiri meskipun sendirian jangan dibiarkan dia nonton ya, ama masyasyatil video ya, dia berada di depan syasyah layar layar video layar televisi yang menyebabkan eh, yang menyebarluaskan film-film yang picisan, film-film yang rendah, watabutsu dan menyebarluaskan nyanyian-nyanyian khali'ah yang tidak kenal malu. Betapa banyak musibah yang terjadi di antara mahram karena sebab hal ini. Wakadali demikian juga perhatikanlah pakaian anak perempuan ketika di rumah. Jangan sampai dia memakai pakaian yang menggoda saudaranya laki-laki dan menarik pandangan mereka ke, untuk terjumus pada hal yang haram. Ya, janganlah pakaian tersebut adalah pakaian yang tuhayat membangkitkan al-kamin, sesuatu yang tersembunyi. Yaitu birahi atau sahwat yang terpendam. Walaisa dan demikian juga bukan hanya pakaian anak perempuan saja. Jadi ketika di rumah itu bukan berarti pakaiannya bisa seenaknya dan semaunya. Namun, ya, ya, ya, namun seharusnya ya tetap ada ya, pakaian-pakaian ya, yang tidak pantas dipakai, terutama di ruang-ruang ya, umum, di tempat makan dan sebagainya. Ya, e, tentu ada harus ada pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai. Lain halnya kalau di kamar dalam kamar. Dalam kamar kamarnya tertutup mungkin e, maka bisa lebih longgar. saat tidak bukan hanya bukannya pakaian anak perempuan saja, bahkan tidaknya ibu memperhatikan psikologi dan kejiwaan anak laki-lakinya, bapak memperhatikan kejiwaan anak perempuannya. Maka ibu tidak boleh keluar dari kamar ya, meskipun masih dalam rumah dengan pakai pakaian tidur yang transparan atau nah ini pakaian tidur bersama suaminya ya dia pakai keluar kamar ditonton sama anak-anak. Ya, amama iha di depan anak-anak laki-lakinya yang sudah tamyiz, yang sudah remaja atau bahkan yang balik. Demikian juga bapak tidak boleh keluar dari kamarnya dengan pakaian yang membangkitkan perhatian anak perempuannya. Maka tidak boleh keluar dari kamar dengan sirwal kosir, celana pendek ya short ya, short eh, shortnya eh, apa pendek bahasa Inggris apa bacanya Hah? short ya ya tadi yohadit yang uh, menampakkan atau menegaskan auratnya di depan anak-anak perempuannya ini semua adalah tindakan yang membangkitkan kejelekan wa yuhajid dan membangkitkan ya, gejolak untuk melakukan perbuatan yang keji wallahu la yuhibbul fasad dan Allah tidaklah menyukai kerusakan Soma ada pun jalilun dan ada di sana terdapat adab yang mulia yang telah saya ingatkan dalam kitabku fikih ta'amul baina zaujain. Eh, yang fikih ta'amul baina zaujain ini telah kita bahas di majelis ini, majelis Jumat pagi. Alal abawain menjadi kewajiban ayah dan ibu untuk memperhatikan dan menegakkan adab ini di rumah tangganya. Yaitu yang Allah perintahkan di surat An-Nur ayat 58 dan 59. Berkenaan dengan waktu aurat. Ya, ada tiga waktu aurat. Dan berdasarkan ayat ini An-Nur 58 dan 59 maka kita jumpai bahasanya kamar bapak dan ibu itu beda dengan kamar anaknya. Maka ada tiga waktu aurat yaitu e, setelah zuhur, kemudian setelah isya dan sebelum subuh. Ya, maka di tiga waktu aurat ini maka anak-anak meskipun dia masih kecil, ya, itu diajari untuk eh, harus minta izin kalau mau masuk ke kamar bapak dan ibunya. Ya, kalau untuk yang anak-anak yang masih kecil, maka uh, dididik untuk harus minta izin di tiga waktu ini. Kalau oh, di waktu-waktu yang lain, maka boleh masuk saja tanpa ngomong-ngomong. Ini untuk yang anak kecil. Yang kalau sudah dewasa, maka di semua waktu harus minta izin. Di semua waktu harus minta izin kalau mau masuk ke kamar orang tuanya. Tapi kalau yang kecil, yang belum tamyiz, atau belum balik, atau bahkan belum tamyiz, maka diajari untuk e, minta izin di tiga waktu saja. Adapun yang lainnya, Eh, maka boleh masuk tanpa izin. Yaitu firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian minta izin kepada kalian. Demikian juga anak-anak kalian yang belum balik. Kapan minta izinnya? Tiga kali. Sebelum sholat subuh, dan ketika kalian melepas pakaian kalian di waktu siang, dan setelah sholat isya' Inilah tiga waktu aurat bagi kalian. Ya, kenapa ya, tiga waktu ini ada tiga waktu aurat? Karena ini tiga waktu inilah tiga waktu yang potensial untuk ya, ya, suami istri melakukan hubungan biologis. Maka kemungkinan melakukan hubungan biologis itu dilakukan umumnya di tiga waktu ini. Oleh karena itu pakaian bapak dan ibu ketika ini di kamarnya tentu pakaian yang ya, ala kadarnya. Ya, oleh, eh, dan supaya hal ini tidak dilihat oleh anak, meskipun itu anak kecil, maka ya, maka di tiga waktu ini dalam keadaan pakaian orang tuanya seadanya, ya anak diajari dipaksakan dan dididik untuk minta izin terlebih dahulu. Dalam bahasa kita ya di dalam bahasa uh, uh, di tataran praktis dan teknis ya, berarti di tiga waktu ini pintunya ditutup ya. Berarti pintu kamar orang tua itu ditutup sehingga anak tidak bisa masuk kecuali harus setelah minta izin terlebih dahulu dan tidaklah dibukakan kecuali setelah pakaian orang tua itu adalah pakaian yang layak dilihat oleh anak-anaknya. Laisa alaikum tidak ada atas kalian dosa, tidak pula atas mereka junahun dosa, ba'dahunna di selain tiga waktu ini. Karena memang anak-anak kecil itu adalah tawafuna alaikum anak-anakmu yang masih kecil itu adalah orang-orang yang suka keliling-keliling padamu yaitu suka deket-deket, suka minta pangku, minta gendong dan seterusnya. Ba'dukum ala ba'din sebagian kalian dengan yang lain. Demikianlah Allah memberikan penjelasan kepada kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah jika anak kecil tersebut balagha mingkum huluma telah balik maka hendaklah dia minta izin di semua waktu sebagaimana telah minta izin alladzina min qablihim kakak-kakaknya yang telah balik sebagaimana kakak-kakaknya yang telah balik di semua waktu harus minta izin untuk masuk kamar bapak dan ibu maka yang adik-adiknya ini kalau sudah balik ketentuannya juga sama Kata Kadzalika demikala Allah memberikan penjelasan pada kalian ayat-ayatnya wallahu alimun hakim Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka Allah uh, arsyada memberikan bimbingan kepada bapak dan ibu untuk memiliki adab yang luhur yaitu mengajari anak-anaknya yang sudah tamyiz ya, yang belum yablughul namun belum balik untuk minta izin manakala mau menemui keduanya di tiga waktu yang di tiga waktu ini adalah waktu yang berpeluang besar tersingkapnya aurat dan dan dilepasnya pakaian. Yaitu sebelum sholat subuh, yang kedua adalah pada saat kalian melepaskan ya, pakaian kalian di waktu siang dan mimba di sholat isya dan setelah sholat isya. Fal ghalib maka umumnya Ya, maka seorang laki-laki dan istrinya itu ya takasyafani ya, menyingkap dan membuka auratnya di waktu ini. Kenapa? Karena tiga waktu ini adalah waktu potensial atau berpeluang besar lil jima terjadinya jima, hubungan biologis. Oleh karena itu Allah perintahkan fa al abawani maka ayah dan ibu diperintahkan untuk mencari anak-anak yang dah tamyiz yang belum sampai usia balik untuk minta izin manakala mau masuk menemui ayah dan ibu di tiga waktu ini. Karena jika tidak maka boleh jadi anak itu masuk atau anak laki-laki masuk atau anak perempuan itu masuk ke kamar bapak dan ibunya di tiga waktu ini dan dia dan keduanya itu anak laki-laki atau anak perempuan dia jumpai orang tuanya dalam keadaan yang Orang tua itu tidak suka terlihat dalam keadaan tersebut, terlihat oleh anak-anaknya pada keadaan tersebut, yaitu takasyuf, yaitu sedang membuka aurat atau bahkan dalam kondisi jima atau yang lain. Dampaknya ini tentu sangat buruk, yaitu nanti akan keluarlah si anak laki-laki dan anak perempuan dari kamar bapak ibunya dalam keadaan telah eh, ya, terpatri di benak mereka pemandangan yang mereka lihat dari ibunya atau bapaknya. Maka ini kemudian merusak dan mengganggu pikiran kedua anak tersebut, anak laki-laki atau anak perempuan. Akhirnya keluarlah si anak laki-laki ini mencari cara untuk mempraktekkan apa yang dia lihat dari ibunya atau bapaknya. Iya, topik maka bisa jadi dia akan praktekkan hal tersebut bersama tetangganya atau bersama teman perempuannya bahkan bersama saudarinya iya. fi buyutin di rumah-rumah yang la yang tidak tidaklah hati-hati dan tidak membedakan itu itu wawu harusnya wali tidak memisahkan antara anak di tempat tidur Iya, tiflon anak laki-laki tidur dan di sampingnya ada saudari perempuannya. Maka kalau tempat tidurnya semacam ini napa? Maka boleh jadi anak laki-laki akan mempraktekkan apa yang dia lihat dari orang tuanya dengan saudari perempuannya sendiri. Wayarakan dan dia melihat dari ibunya atau bapaknya pemandangan yang musiran membangkitkan syahwat. Ya, kemudian dia tidurnya sampingan dengan saudari perempuannya. Maka fakih nak ma'a ukhtihi. Maka bagaimanakah yang akan dia lakukan bersama saudarinya? Tentu bisa jadi saudarinya jadi ya, sebagai sarana untuk mempraktekkan apa yang tidak ya lihat. Dan sungguh setan sangat antusias untuk terwujudnya kerusakan. Dan fakat yakutu ilal fasad maka boleh jadi dia setan itu menggiring dia si anak laki-laki ini kepada kerusakan dan kehinaan ma'ukhtihi bersama saudari perempuannya. Maka agama kita itu Islam adalah agama yang bersih, yahfad dan menjaga tasawratil ad-adfal, imajinasi anak-anak, penggambaran anak-anak dijaga agar tetap bersih. Dijaga akal mereka agar tetap bersih, dijaga hati mereka, lisan mereka seperti itu juga yaitu bersih. Ala maka ingatlah hendaklah yang tasil hendaklah taat seorang muslim dan muslimah terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah tatahafat hati-hati seorang ibu dalam perjalanannya dalam perilakunya di rumah di depan anak-anaknya yang telah remaja maka jangan tabarut, jangan tabarut yang berlebihan di depan anak laki-laki. Karena setan boleh jadi menampakkan indah bagi mereka perbuatan kepada anak laki-laki ini perbuatan yang haram. Demikian juga ya tahafat hati-hati al-walid. Ini kalau hafidha itu menjaga, kalau tahafadha itu hati-hati. Wakadhalika -hati. falyatahafadh. Maka adalah hati-hati al-walid seorang ayah Janganlah dia berjalan di dalam rumah dengan pakaian yang membangkitkan birahi anak-anak perempuannya. Kahada semacam seorang laki-laki yang berjalan dengan celana pendek di rumah eh, atau yamsu atau yamsi fil kalut syaurat al-qasir jiddan. Atau kemudian dia ya, jalan pakai celana yang pendek sekali dakhilal bait di dalam rumah yang pakaian yang sangat pendek tersebut atau celana yang sangat pendek tersebut itu yahadid mempertegas auratnya di depan anak-anak perempuannya maka ini tindakan ini dengan itu maka eh, maka dia giring dengan tindakannya tersebut anak perempuannya pada satu jalan yang tidak akan terpuji dampaknya. Wal isti'dan dan meminta izin itu disyariatkan dalam rangka menjaga pandangan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inama ju'ilal idnu min ajlil basar Izin itu disyariatkan dalam rangka menjaga pandangan ini. Maka ini hadis ini pada dasarnya berkenaan dengan rumah orang lain namun bisa juga kita masukkan ke dalamnya dalam hal ini adalah minta izin ke kamar bapak dan ibu. Maka jika keadaannya demikian fajadirun maka layak bagi si bapak dan ibu untuk menjaga anak-anaknya. Meskipun kita pun yakin di sisi yang lain bahasanya sebaik-baik menjaga adalah Allah. Dijaga jangan sampai menonton film-film yang jelek alat butuh yang menyebar luaskan kerusakan dan kehinaan. Bahkan menyebar luaskan perbuatan yang kecil dan mungkar. Ya, Waktu hayat ala da'arah dan membangkitkan untuk ya, perzinaan wal fasad dan kerusakan. maka bagaimanakah ketika manakala ada seorang anak laki-laki yang remaja melihat pemandangan ada tontonan yaitu laki-laki yang berada di posisi di atas perempuan ya, dalam peluan kemudian dia memeluk perempuan tersebut dan menciumnya. Tidakkah ini membangkitkan tidakkah hal tersebut membangkitkan dan mendorong dia pada kerusakan dan mengiringnya kepada kerusakan? Fakaifa maka bagaimana kabil binti seorang anak perempuan yang masih perawan, murahiqah remaja ketika dia lihat tontonan, film, syaban ada anak muda, mumtalian yang penuh berotot, fuhulah, jantan, memeluk seorang perempuan atau seorang gadis dan menjumnya dan berada di atasnya. Maka ini eh, maaf eh, alat tatuku nafsuha maka jiwanya boleh jadi menginginkannya. Antakuna mislahadil fatah dia semisal gadis tersebut yang dia tonton dan membangkitkan sahwat bima yatfa'uha mendorongnya untuk terjumus dalam perbuatan yang makruh yang dibenci dan yang haram wal billah. Ya, kenapa demikian? Karena inna ba'dal ulama sebagian ulama menyebutkan ini penelitian sebagian ulama menyebutkan bahasa perempuan jika melihat ada ya, kuda jantan itu kawin dengan kuda betina atau kucing jantan itu di atas kucing betina kawin atau semacam itu maka dijumpai bahasanya sebagian perempuan atau ya banyak perempuan tuhayit maka pemandang ini membangkitkan birahinya. Watashtaq dan menyebabkan dia menginginkan jima. Fajadirun bikuli abin oleh karena itu maka selayaknya setiap bapak dan ibu ayah fadhan adalah menjaga wa yuhafidha dan memelihara anak-anaknya, anak-anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya dari kerusakan yang demikian lebar wasyar dan kejelekan al-mustatir yang demikian luas. Maka nuhayib kami takut-takuti setiap bapak dan setiap ibu hendaklah mereka memikul risalah tihima risalah keduanya. Risalah itu misi. Risalah di sini artinya bukan surat namun misi atau ya eh, misi ya. ya misinya dia sebagai seorang bapak. Ya, Bapak tentu punya misi, ya, misi dan peran Bapak harus demikian dan demikian, demikian juga Ibu. Dan tidaklah keduanya menunaikan amanah yang telah Allah ambil dari keduanya untuk menjaga anak laki-laki dan anak perempuannya. Karena anak yang saleh Allah akan jadi sebab Allah memberikan manfaat pada kedua orang tuanya fil hayati wabak ba'dal mamat saat kedua orang tuanya masih hidup di dunia dan setelah orang tuanya meninggal dunia sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla Allah azza wa sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga maka orang tersebut bingung ya rabbi wahai rabbku anna dari mana aku mendapatkan hal ini yaitu derajat ini maka Allah Subhanahu wa taala berfirman karena anakmu memohonkan ampunan untukmu hadis kualitasnya hasan diat Imam Ahmad dari Abu Hurairah maka kami takut-takutkan setiap eh, laki-laki yang punya kecemburuan maka kami takutkan dan takut-takuti dan kami ingatkan dalam menjadi kewaman pemimpin khairan yang baik terhadap keluarganya. Jangan menjadi laki-laki yang dayus, laki-laki yang tidak punya kecemburuan, yang membiarkan eh, kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Janganlah menjadi seorang laki-laki yang rela dengan perbuatan yang keji dan membenarkan atau membiarkan kejelekan di rumahnya. Nah, untuk mewujudkan misi dan dalam rangka melaksanakan amanah, maka bawalah anakmu ke tempat-tempat yang soleh. Wahai ayah yang, ya, wahai ayah, wahai hamba Allah. Dan palingkanlah dan singkirkanlah anakmu dari tempat-tempat kerusakan. Qabihun satu hal yang jelek dari orang tua manakala dia memberikan kelonggaran kepada anak perempuannya ngobrol yang panjang bersama syabab bersama anak laki-laki bersama laki-laki ditelepon pada saat dia di ya, di di, di, di telepon di, diiringi obrolan tadi ma'ama yashabu dhalika padahal obrolan tersebut diiringi al khudu merendah-rendahkan suara al khudu bil kaul melembut-lembutkan suara diiringi dengan tertawa diiringi dengan tersenyum padahal tidak ada di antara keduanya hubungan perkahwinan. bahkan tidak ada pada di antara keduanya suruh hendak menikah. Hendak menikah saja hendak. Ya. Ya, nikah hendak, ya, rencana nikah juga hendak, ya, namun ngobrol panjang, cekakak cekiki, nah, kemudian dibiarkan dan tidak diingkari, maka ini satu hal yang jelek. Dan satu hal yang jelek manak, uh, eh, bagi dua orang tua yang membolehkan anak perempuannya keluar rumah bersama laki-laki yang tidaklah Eh, terikat, mengikat, eh, tidak ada hubungan antara si perempuan dengan laki-laki ini dengan ikatan yang syar'i yaitu pernikahan. Demikian juga satu hal yang jelek, bapak dari seorang laki-laki yang membolehkan anak laki-lakinya ya, mumarosah melakukan kefasikan, perbuatan yang kecil dan mempermainkan anak perempuan. Hmm. <clears throat> Wamin akbahi dan termasuk yang paling jelek min soniin perbuatan. Perbuatan yang paling jelek dan betapa sedikitnya kehormatan dan tidak adanya kecemburuan. Balwa ma'asyadda dan betapa uh, buktihi jauhnya dari syariat ketika seorang bapak membolehkan anak gadisnya mengajak teman laki-lakinya untuk datang ke rumahnya Ya. Bahkan sampai-sampai waturlik alaihma al-ghuraf ya. Kemudian kamar pun bahkan masuk ke dalam kamar dan dikunci dengan alasan diskusi ya. satu dengan yang lain. Ya. Fahakon inna hadayatah maka sungguh ini adalah dayus orang tua yang membolehkan semacam ini adalah orang tua yang dayus di mana dia bolehkan, di mana seorang bapak membolehkan untuk anak perempuannya atau anak laki-lakinya melakukan hal-hal di atas. Tidakkah ingat, tidakkah tahu mereka-mereka para bapak dan ibu dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yakhluwan rajulun bimro'atin Janganlah kemudian seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan, maka karena setanlah yang ketiga ya, di antara keduanya dari Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan wa sahihun li syawahidihi sahih li ghairihi tidak akan mereka baca hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ia wadkhul ala nisa hindarilah masuk menemui perempuan ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Iyakum Wadukul ala nisa. Adalah kalian menghindari masuk ya, ke satu rumah yang di situ isinya hanyalah perempuan. Isinya seorang perempuan yang sendirian. Ya, maka tentu ketika ini terjadi terjadi khulwah di rumah itu. Maka ada salah satu sahabat Ansar mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang saudara suami ini, saudara suami yang laki-laki datang main ini, si suaminya tidak ada kemudian si istri di sini cuma sendirian di rumah boleh tidak seperti itu maka Nabi katakan alhamdulillah al maut ipar saudara suami itu ini, kematian artinya larilah dan jauhilah sejauh-jauhnya hal tersebut sebagaimana Anda menjauhi dan lari dari sebab-sebab kematian Alhamdulillah di catatan kaki adalah koribu zawud, kerabatnya suami, contohnya saudara laki-laki, suami pamannya, demikian juga anak pamannya dan semacam itu. Yang dimaksud dengan ipar itu kematian, artinya bahayanya sebagaimana bahaya kematian, maka hindarilah sebagaimana menghindari kematian. Atau masuknya ipar menemui istri yang sepi sendiri ya, di rumah makanya adalah kebinasaan dan kerusakan karena yusahibu dukhulahu masuknya dia ini akan diiringi dan memungkinkan bagi si kerabat suami ini untuk duduk dengan si istri lebih banyak daripada yang lain e, atau watumkinuh dan memungkinkan baginya karena telah duduk e, karena duduk dengan si istri